بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد teman-teman sekalian ikhwatul Islam al-akhwat wal ummahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis online yang mubarakah insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ikhwatul Islam, pembahasan kita pada sore hari ini masih berkaitan dengan para rasul. Untuk pertemuan kali ini Pembahasan kita adalah sifat-sifat para rasul. Ekotil Islam, kebiasaan orang-orang musyrik, kebiasaan orang-orang musyrik menginginkan utusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti halnya manusia. Pengennya seperti halnya Tuhan yang memiliki sifat-sifat uluhiyah. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengangkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul-Rasul lain, ya, atau Rasul-Rasul lain, itu diangkat derajat dengan sederajat dengan ilah, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya sudah pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya. Umat-umat terdahulu mereka menginginkan yang Allah Subhanahu wa taala utus itu tidak seperti manusia biasa. Makan, minum enggak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih utusan atau memilih para rasul itu dari golongan manusia karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah-hikmahnya. Ya, tidak diutus dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu seperti halnya umat yang akan didakwahi. Ya, termasuk sifat para rasul adalah yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang pertama adalah al bashariyah Ya. Yang pertama adalah sifat kemanusiaan. al bashariyah Karena yang didakwahi adalah manusia, maka yang mendakwahi juga harus manusia. Akan tapi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi Akhwatul Islam cuman mengingatkan ya uh, eh, biar nanti anak tidak lupa ya para ummahat ya termasuk ya termasuk adabnya menuntut ilmu ya memakai pakaian yang bagus ya menutup aurat ya walaupun itu adab ya tapi seyogianya diamalkan. Bagi para laki-laki demikian juga para ikhwan. Pakai pakaian baju bagu, ya, pakaian bagus. Kemudian mencatat, mendengarkan, ya, mendengarkan, mencatat. Tidak sambil tiduran. Dakwah, ya, ini termasuk adab-adabnya. Karena kemarin terjadi, ya, ya gambarnya ada gambar tapi tidak memakai membuka aurat maka itu bukan sifatnya penuntut ilmu. Kalau bisa ya sekarang mulai sekarang ayuhal ikhwah kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Bagaimana malaikat mendatangi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dengan pakaian putih bersih, ya itu menandakan bahwasannya orang yang menuntut ilmu harus berpakaian rapi, ya berpakaian rapi, termasuk para ummahat dicatat, didengarkan, tidak sambil ngobrol, ya. Betul-betul perhatian ketika menuntut ilmu. Baik. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, termasuk sifat Rasul adalah al-basyariyah, sifat kemanusiaan. Manusia basyariyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum." Qul katakan wahai Muhammad, "Innama ana sesungguhnya aku basyarun manusia mislukum sama dengan kamu." Ya, tapi tidak walaupun manusia biasa akan tetapi dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka, umat-umat terdahulu, ya, ketika yang dipilih, ketika yang diutus itu adalah dari kalangan manusia, mereka tidak mau mengikuti para rasul. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 10 sampai 11. Qul in antum qalu in antum illa basyarum mitluna تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباءنا فأتونا بسلطان مبين mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna kamu itu manusia sama kayak kami ya turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna abaana ya kamu tuh pengen me me memisahkan kami dengan sesembahan-sembahan yang disembah oleh bapak ketu, uh, nenek moyang kami ya Kemudian dia mengatakan, Pak Nabi Sultanim mubin." Kalau gitu, datangkan ya, datangkan kalau memang kamu memang utusan Allah, mana buktinya? Ya. Ya, mereka ini apa menantang para nabi, para rasul. Mana buktinya kamu? Tapi ayyuhal ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Hati mereka sudah rusak, penuh dengan penyakit. Mereka ditutup oleh qulubuna ghulf balla'anahumullahu la'anahumullahu bikufrihim. Hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun alim ya khatam Allah dikunci itu khatam Allah ala kulubim hatinya dikunci wa ala sam'ihim pendengarannya ditutup wa ala absarihim dan penglihatannya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ketika ini diutus kepada mereka seorang nabi ya yang dari golongan mereka bahasanya sama dengan bahasa mereka bahkan dari keturunan mereka, tapi keturunan yang paling mulia, mereka tidak mau mengikuti nabi tersebut. Tidak mau mengikuti rasul tersebut, ya. Mereka ngeles kata kita kita bahasa kita sekarang ngeles dengan kata-kata ya. Dia mengatakan kalu eh, eh, qalu in antum illa basyarun mithluna ya turiduna an tasudduna amma kana ya'budu amma Fa'tu Nabi Sultanin Mubin. Kamu itu manusia biasa. Ya. Kok kamu itu utusan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi dijawab oleh para rasul qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlun mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi benar kami memang manusia biasa seperti kalian tapi Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan terhadap siapa saja yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memilih. Allah yang memilih yang cocok kira-kira yang dijadikan utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan rasul yang pantas itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Ya. Itu adalah hujah-hujah mereka yang karena mereka itu sudah ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika khutbah. Ya, ketika khutbah, khutbatul hajah itu, "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah." Kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Ya, "Wa may yahdillahu fala mudillalah." Dan barang siapa yang sudah diberi petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Makanya kalau sudah ada nikmat, nikmat hidayah, sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kita istiqomah, kita jaga itu istiqomah itu. Hidayah itu kita jaga. Kita genggam erat-erat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. وتركتكم على محج الجد البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك آه. إنهم من يعش منكم dalam hadis صحيح sahih سارية sariyah فيرى الله فسيرى الله اختلافا كثيرا آه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ Kalau kalian nanti hidup setelahku, maka kial kalian nanti akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Nah, ini dia. Alaikum bisunnati, kamu harus jaga itu sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Al-Mahdiyin. Yang mana mereka itu Mahdi yang mendapat petunjuk. Nah. Abdu alaiha bin nawajid. Gigit erat-erat dengan gigi gerahammu. Makanya ya ikhwar rahman wa rahimakumullah. Lihat ini. Umat-umat terdahulu ketika sudah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah mereka sudah betul-betul dikunci hati mereka. Ditutup telinga mereka. Dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, jadi kalau sudah dapat hidayah, Alhamdulillah. Jadi syukuri ya semakin bersyukur-syukur dengan apa? Ngajinya yang rajin, menuntut ilmu yang yang rajin, ya ibadahnya ditingkatkan. Semakin tambah ibadah, semakin rajin ngaji, semakin berubah kehidupannya, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus akidahnya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayuhal akhwa rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik ya umat-umat terdahulu mereka sombong takabur nggak mau menerima ya tidak mau menerima ajakan para rasul hanya karena yang diutus kepada mereka adalah seorang manusia ya, golongan dari golongan mereka manusia biasa ya kata mereka waqalu dalam surah dalam surah al-furqan ayat 7 waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswak laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, ya kata orang-orang musyrik, "Man hadzal rasul?" Ini rasul ini. <laughs> Kok bisa diutus nih seorang rasul? Ya aku lupa am, makan makanan. Bisa ini, kok bisa? Wayam bil aswa, kemudian juga jalan-jalan di pasar, di mal-mal kalau gitu. Masa ini seorang nabi kok seperti ini? Kemudian kata mereka, laula unzila ilahi malakun fayakunu ma'hu nadhira. Kalau seandainya yang diutus itu seorang malaikat, pantas dia memberi peringatan. Ini manusia biasa, makan kayak kita. Allahu Akbar. Sombong mereka. Sudah jelas mereka memiliki keutamaan. Ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Bahkan malah menghina. Menghina utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum azabun alim. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dijawab ya Wa منع الناس an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu أبعث Allah bashar rasula." dalam surah Al-Isra ayat 94 orang-orang musyrik mengatakan kenapa yang diutus itu manusia ya kok bukan ini kok bukan malaikat inginnya malaikat makanya kalau kita lihat ayol ikhwah banyak sekali orang itu mengkultuskan Nabi itu mengangkat berlebih-lebihan seperti halnya Tuhan. Karena dia tidak mau Nabi itu seperti orang biasa itu loh. Nabi kok biasa, Nabi itu lain. Sampai Nabi itu disembah, sampai Nabi itu di dijadikan Tuhan seperti halnya orang Yahudi, seperti halnya orang Nasrani. Ya. Itu. Kenapa? Karena itu mereka mengikuti kebiasaannya umat-umat terdahulu. Dan apa kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayuhal akhwah. Kita lihat ya ini dalam ada salawatan juga yang mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang memenuhi hajat. Watan halubil hawa, eh, watunalu salat uh, salawat nariyah itu ya Allahumma صل salatan kamilatan wa salim تاما على ala محمد Muhammadin تنحل به bihil وتنفرج wa tanfariju bihil qurabu wa أستاذ bil hawaiju. أنا Ustaz hafal? Oh, ah, Bahkan untuk melantunkan nyanyiannya pun bisa, ya. Tapi itu tidak betul, betul ya. kita tinggalkan. Ya, wa tunalu ibu ah, itu semua ya mengkutul mengkultuskan atau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bisa memberi mengabulkan hajat-hajat manusia, maka itu ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum itu adalah kebiasaannya umat-umat terdahulu. Mereka tidak mau kalau seandainya nabi itu seperti manusia biasa. Naam, kita harus menghormati. Naam, kita harus memuliakan. Naam, kita harus menjunjung tinggi, tapi tidak mengkultuskan nabi itu sebagai so, ya, Tuhan karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya ya Allah Subhanahu wa taala banyak e, orang Yahudi mengkultuskan siapa namanya e, Isa sebagai Tuhan anak Allah naudzubillah subhanahu wa taala ya kebiasaan ini akan diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب أو جحر ضب لاتبعتموه Kalian akan mengikuti kebiasaannya umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka ya masuk ke lubang bob, saya kalian akan mengikutinya. Khususnya dalam hal ibadah dalam keimanan ya, dalam hal keimanan juga akan mereka ikuti umat Islam umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikutinya makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya mereka yang selalu orang-orang musyrik pada waktu itu orang-orang yang tidak mau mengaku, mengakui tidak mau taat kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala jelaskan diberitahu itu siapa namanya Para nabi dan rasul diberitahu suruh menjawab. Qul law kana fil ardi. Qul katakan ya. Dalam surah Al-Isra ayat 95. Law kana fil ardi malaikatun. Kalau seandainya di bumi itu ada malaikat. Yang syuna mutumainin. Kemudian dia berjalan dengan tenang. Ya. Gak ngilang-ngilang. Ya. Ya, di di dunia dia berjalan dengan tenang, malaikat itu berjalan dengan tenang, Lanazalna alaihim kata kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan menurunkan atas mereka minas sama'i dari langit malakan rasula, seorang malaikat ya yang akan menjadi rasul. Syaratnya ya, kalau pingin Allah mengutus seorang eh, ya, rasul itu dari kalangan malaikat, harus ada malaikat yang berjalan dengan tenang. Ya, berjalan tenang di muka bumi ini, nggak menghilang, nggak terbang. Karena sifatnya malaikat beda dengan sifatnya manusia. Maka Allah akan mengutus seorang utusan dari kalangan malaikat. Ya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat? Ya, tidak mengutus malaikat atau mengutus seorang utusan itu dari kalangan malaikat untuk manusia. Yang pertama adalah manusia kalau seandainya yang diutus itu adalah yang diutus itu yang menjadi rasul itu dari kalangan malaikat maka manusia tidak akan bisa melihatnya. Bagaimana utusan menghilang? Dikit-dikit menghilang. Kemudian kalau seandainya yang diutus itu adalah seorang malaikat, ya, niscaya manusia akan banyak yang ya, manusia banyak yang pingsan. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya eh, di Gua Hira pertama kali mendapatkan wahyu Ya, pertama kali mendapatkan wahyu dan pada waktu itu melihat malaikat secara langsung, Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam bergetar, keringatan. Padahal beliau SAW Alaihi Wasallam itu orangnya kuat, ya, tidak penakut, tidak pengecut, ya. Tapi Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam ya bergetar sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muzammil umfa fa'anzir Warabbaka fakabbir. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Kemudian ya ayyuhal muddatsir firman Allah Subhanahu wa taala. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan firman, eh, hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW minta diselimuti karena melihat malaikat. Kalau seandainya itu ya utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, betapa banyak rumah sakit-rumah sakit yang uh, apa namanya uh, menangani orang-orang yang ketakutan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuat, ya, ya orang yang kuat akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan akibatnya ketika melihat Jibril, ya, melihat Jibril Rasulullah SAW gemetaran. Kemudian ayuhal ikhwah rahimanu rahimakumullah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita kalaupun seandainya ya yang diutus itu seorang malaikat pasti mereka itu juga akan ragu-ragu tidak mau beriman kepada utusan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 9, "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan." walalabasna alaihim ma yalbisun walau ja'alnahu kata Allah kalau seandainya kami mengutus rasul itu dari kalangan malaikat la ja'alnahu rajulan ya yaitu jadi utusan seorang laki-laki walalabasna alaihim ma yalbisun niscaya mereka juga akan tetap ragu-ragu itu dia ya mungkin ya kemudian yang pertama, alasannya kenapa tidak dari kalangan malaikat? Kok dari kalangan manusia? Ya, Allah SWT mengutus dari kalangan manusia. Kalau seandainya itu dari malaikat, mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Mereka tidak kenal. Ya, mereka tidak kenal. Adapun para nabi itu dikenali. Sampai para orang-orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Rasulullah SAW Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad SAW seperti hanya mengetahui anak mereka. Paham betul. Orang musyrik, orang orang Quraisy pada waktu itu tahu persis bagaimana sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang diutus dari malaikat, mereka tidak mengetahui, tidak mengetahui, ya, tidak akan mengetahui sifat asli daripada malaikat tersebut karena beda ya beda sudah beda kemudian yang kedua yang ketiga ya kenapa tidak diutus dari kalangan malaikat ya dia tidak akan bisa memberi contoh atau tidak akan bisa jadi suri teladan ya kalau malaikat tidak akan bisa menjadi menjadi suri teladan kalau malaikat kenapa malaikat tidak bisa jadi suri teladan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu untuk beribadah setiap saat. Tidak tidur, bertasbih terus, ibadah terus, tidak nikah, tidak makan, tidak minum. Ya. Bagaimana menirunya sedangkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab. Ya telah kami jadikan pada diri Nabi Muhammad pada diri pada telah kami jadikan diri ya jadikan setiap rasul itu sebagai suri teladan yang baik uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir bagi mereka yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu dia jadi kita bantah Kenapa tidak jadi malaikat? Makanya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kebiasaan mereka-mereka itu orang musyrik. Atau orang-orang jahil yang pengennya sesuatu yang gaib bisa terbang seperti halnya Nabi Khidir ya bisa jalan di atas laut katanya seperti Nabi Khidir itu adalah kebiasaan umat-umat terdahulu ingat umat Muhammad tidak akan meninggalkannya kalau ada orang seperti itu dari kalangan umat Muhammad, maka sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya nanti akan ada umatnya yang mengikutinya. Ya. Kemudian sifat-sifat yang jelas pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah zakat wal fatana. Sifat manusianya dia. Tapi dia punya sifat cerdas. Fatana, akalnya cerdas. Ya, sidik amanah tablik fatonah ya zakat fatonah cerdas kemudian sidq jujur semua orang mengakui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan kejujurannya ya. dari sebelum diangkatnya seorang Nabi dan Rasul sampai diangkatnya Nabi dan Rasul ya. ketika Rasulullah SAW memanggil suku Quraisy semuanya di lembah datang wahai suku Quraisy datang semua semuanya datang Diberitahu semuanya percaya sampai yang tidak bisa datang mengirimkan utusan. Percaya semua ketika diberitahu oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-amanah sifatnya Nabi, ya, sifatnya Rasul amanah. Gak ada sedikit pun syariat yang di tidak disampaikan, semua disampaikan. Semua, gak ada yang ya sempurna semuanya disampaikan semuanya. Ya. Kemudian eh, Tabligh ya amanah, semua disampaikan ya dia mendakwahkan semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian sifat yang berikutnya ayuhal ikhwa ya, sifat berikutnya adalah arrujulah. Sifat seorang para rasul itu arrujulah. Kelaki-lakian, laki-laki. Para rasul itu laki-laki, bukan perempuan. Dalilnya mana? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Ya, Rasul itu laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Surah Al-Anbiya ayat 7. wama arsalna dan kami tidak mengutus qablaka sebelum kamu wahai Muhammad illa rijalan kecuali mereka itu utusan dari kalangan laki-laki. Jadi kalau ada uh, apa namanya nabi kok nabi perempuan palsu <laughs> sudah positif palsu ya jadi imam nabinya jadi imam lagi haid nanti ya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ya nikmat akal kita ayol ikhwah ya kalau ini nanti nabinya dari kalangan perempuan cemburu nanti sifatnya perempuan punya sifat cemburu, kemudian membawa perasaannya tinggi, subhanallah, gak ada jadi gak, gak ada sosok kepemimpinan. Ya, makanya termasuk sifat seorang Rasul adalah ar-rujulah, laki-laki. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahli al qura." Wa ma arsalna dan tidaklah kami utus min qablika rasul sebelum kamu illa rijala kecuali dia itu adalah laki-laki. Ya, jadi laki-laki utusan Allah Subhanahu wa taala ya, laki-laki. Kemudian termasuk sifat basyariahnya seorang nabi adalah tidak mengetahui gaib. Ya, nabi nggak perlu nggak tahu gaib. Ya tahu masa ini, tahu ya, tahu yang dikerjakan si Fulan di Indonesia, umpama kalau kita dengar cuitan-cuitan orang mutasawifah, ya katanya kalau pengen ini pengen tahu hadis sahih atau tidak, ya nggak tahu gaib, Nabi tidak per, ya, tidak mengetahui perkara gaib hari kiamat, apapun tidak diketahui oleh para rasul. Ya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengetahui gaib adalah Allah tidak dinampakkan oleh seorang pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Qul katakan wahai Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ardi." Tidak ada seorang pun yang mengetahui manuk makhluk yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Walau kuntu alamul ghaiba, kata ini termasuk perkataan Rasulullah SAW. Walau kuntu alamul ghaiba lastakartu minal khair wa ma masani su'in ana illa nadhir wa bashirul liqaumin yu'minun. Dalam surah Al-A'raf ayat 185, ya 188. Kalau seandainya aku mengetahui gaib, mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak amal soleh. Ya. Kemudian termasuk sifatnya para nabi adalah dilahirkan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah." Dan kami utus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad wa ja'alna lahum azwaja dan kami jadikan mereka itu memiliki para istri wa dan memiliki keturunan. Ya, punya istri, ya, punya keturunan. Itulah Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak suka menikah ya itu tidak umatnya Muhammad saw Alaihi Wasallam man raghiba an sunnati falaisa minni barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ya maka dia bukanlah umatku ya nikah kemudian yakulun wa yashrabun makan dan minum itu sifat nabi biasa seperti halnya manusia biasa Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 7. Kemudian mereka juga meninggal semuanya. <coughs> Annahum yamutun. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa imma ta'uqutilan qalabatum ala aqabikum." Wa Muhammadun dan tidak ada pada Muhammad kecuali dia adalah utusan qad khalat min qablihi rusul yang berlalu Eh, sebelumnya itu seorang rasul. Ya. Dia pasti akan mati, apa immata au kutila. Ya. Dia itu mati atau terbunuh. Ya. Jadi ada mati meninggal dunia, mati. Para nabi meninggal dunia. Demikian juga dibunuh karena Bani Israel membunuh 20, 70 eh, nabi. Ya, dibunuh mereka. Jadi termasuk sifat para nabi meninggal dunia, dia juga mati. Kemudian para nabi juga mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Ya, mendapatkan musibah. Jadi semakin seseorang itu semakin beriman, imannya kuat, semakin besar balaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, al ya, Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala, siapakah yang paling banyak uh, apa namanya cobaannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab al ambia sumal-amsal usal amsal. Para nabi yang paling banyak cobaannya, kemudian orang yang semisalnya, orang yang semisalnya. Ya. Kemudian para nabi itu apa? Beramal seperti halnya bekerja seperti halnya pekerjaan manusia. Contohnya Rasulullah SAW, ya, pengembala kambing. Dan beliau mengatakan bahwasanya tidaklah ada seorang nabi kecuali dia adalah pengembala kambing. Musa, Isa, dan para nabi yang lainnya. Mereka mengembala kambing. Ibrahim. Ya. Kemudian bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya nabi para nabi itu mereka mengembala kambing. Kemudian Rasulullah SAW juga pembisnis. Rasulullah pembisnis. Ya. Kemudian Daud salam dia itu tukang besi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Kemudian Zakaria, Nabiullah Zakaria. Dia tukang kayu, pinter dalam ya apa? Dalam hal mengerjakan kayu. Ya, tukang kayu pinter dia, pandai ya, mengukir dan lain lainnya. Ya. Akan tetapi, walaupun dia manusia biasa, akan tetapi para rasul itu memiliki keistimewaan sendiri. Ya. Yang pertama keistimewaannya adalah tidak tidur. Ya, tidurnya ya Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian termasuk keistimewaan para nabi dan rasul adalah mereka itu disuruh memilih ketika mau meninggal dunia, disuruh memilih. Ya, sebagaimana hadis Al-Imam Bukhari, bahwasanya mereka itu disuruh memilih pilih dunia atau pilih akhirat. Kemudian berikutnya, ayol ikhwah. Ya. Para nabi itu di dikebumikan atau dikuburkan di mana dia meninggal. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian keistimewaannya para nabi dan rasul, mereka tidak dimakan oleh bumi. Ya, innallaha harrama 'ala ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Mereka tidak dimakan oleh bumi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup ya di kuburan mereka yaitu alam barzakhi. Kita tidak tahu alam yang seperti apa, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketermasuk yang keistimewaannya para nabi dan rasul apa? Mereka mendapatkan wahyu. Betul, dia manusia biasa, akan tetapi mereka mendapatkan wahyu, ya. Kemudian termasuk para rasul juga apa yang ter ya berikutnya termasuk ya ikhwan uh, apa maksum. Ya maksum. Makanya kalau jen punya nama jangan ngasih nama maksum. Maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya maksum nggak boleh. Maksum ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalannya dijaga. Ya namanya maksum ya hafalannya lepotan Ya. Hanya jangan ngasih nama maksum. Maksum itu Rasulullah SAW dan para Rasul. Hanya maksum yang maksum dijaga oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Dijaga Al-Quran itu tidak akan lepas darinya. Seperti halnya firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Ya, demikian juga uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67 ya ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga Al-Qur'an dalam surah uh, al-a'la ya saya yaddak uh, eh, gimana tuh Uh, fala tansa illa masya Allah. Ka, kamu tidak akan lupa selama-lamanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an tidak akan lupa dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa apakah para nabi, para rasul itu maksum dari dosa besar dan dosa kecil? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya maksumun minal kabairi duna sagair ya para nabi itu ya mereka maksum diterjaga dari dosa besar berzina minum khamar naudzubillah ya itu tapi tidak ter, dijaga oleh Allah Subhanahu taala dari dosa-dosa kecil jadi ya dosa-dosa kecil sebagaimana manusia dan dosa-dosa kecil itu bisa hilang dengan amal soleh. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan amal-amal soleh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah karena waktunya sedikit subhanallah saya ingin jelaskan semuanya ya dalil-dalilnya dan perlu diketahui ayuhal ikhwah bahwasanya uh, tema seperti ini ini datangnya dari Wizaratul Awqaf ya dari Awqaf jadi kita tidak bisa uh, apa namanya membuat tema sendiri kecuali pada waktu-waktu tertentu kita bisa membuat tema sendiri. Jadi setiap hari kita itu dibuatkan tema atau judulnya itu memang dari Auqaf. Demikian ayuhal ikhwah semoga bermanfaat ilmu yang bermanfaat ini ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Kita tutup dengan doa doa kafaratul majlis.